Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, maaf ya mau bertanya uh, tentang tasabuh karena banyak uh, di sekeliling kita kebiasaan kebiasaan-kebiasaan yang di luar kebiasaan gitu. Apa itu? Tasabuh tentang tasabuh. Jadi apakah ada batasan uh, untuk tasabuh tersebut? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasabuh menyerupai Dilarang kita menyerupai orang kafir atau laki-laki menyerupai wanita. Dalam hadis sahih man tasyabbaha biqaumin fa minhum. Kalau kita menyerupai orang kafir maka kita digolongkan mereka. Laki-laki dilarang menyerupai wanita, wanita dilarang menyerupai laki-laki. Allah Nabi SAW mengingatkan la'an Allah al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihat minan nisa'i rijal Allah mengutuk, Allah mengutuk, Allah murka kepada laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupai seperti apa? Menyerupai kaum, kita menyerupai orang kafir, maka itu akan kita digolongkan dengan mereka hukumnya haram. Akan tapi yang dimaksud menyerupai itu seperti apa? Yang dimaksud menyerupai adalah jika kita melakukan atau mengenakan sesuatu tersebut langsung kita dibilang sama dengan orang kafir. Jadi itu menjadi ciri khasnya orang kafir. Siapapun yang pakai pasti dibilang kafir. Pasti dibilang kafir. Pasti dibilang bersama mereka. Kalau kita pergi ke mana, pasti kita akan dikatakan seperti dia. Itu tasyabuh yang haram. Cuma kalau ada orang pakai uh, eh, langkon misalnya, Lakukan itu tidak ada urusannya dengan kafir, itu sudah di sini di masyarakat Jawa. Nih. Kalau ini baju satu kaum, jadi nggak ada urusan dengan agama. Baju satu kaum, ada model baju seperti itu. Selagi di tempat itu adalah tidak ada hubungannya dengan agama ya karena masyarakat macam-macam, maka kita pakai baju seperti itu tidak ada masalah. Tapi yang sudah menjadi ciri khasnya. Termasuk kegiatan menjadi ciri khasnya. Kalau kita ngadakan acara itu langsung orang bilang, Pasti agama kita dibilang seperti dia. Jadi ada contoh orang Yahudi punya topi kecil atau baju yang dipakai oleh mereka. Jadi itu yang dimaksud tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Termasuk budaya, cara hidup yang tidak ada dalam Islam, mohon maaf selama ini gencar. Contoh tasabuh yang jelas adalah apa? Perayaan Valentine. Secara kisah tidak pernah ada dalam Islam, biarpun slogannya ada slogan kesepakatan cinta dan cinta itu adalah eh, dirindukan oleh semua orang kafir yang ahli surga ahli neraka kenal istilah cinta ya pakai pakai gebiar yang luar biasa cinta akan ah, tapi cara-cara ataupun apa yang di, dimaksud dari itu semuanya maka ini adalah tasyabuh bikaumin kita ikut merayakannya menyerupai mereka karena di dalam Islam tidak ada kalau orang mengadakan itu langsung dibilang wah ini kelompok itu. Apapun bentuknya. Baju-baju kalau itu menjadi ciri khas. Mohon maaf. Pakai kalung salib ya. Oh, saya Nah, ini tasyabbuh sudah. Atau baju yang khusus untuk mereka. Untuk mereka. Kalau baju yang sering dipakai oleh orang pasar, orang sawah, orang ini bukan bukan tasyabbuh. Dan tingkat tasyabbuh ini bermacam-macam. Dulu ada sebagian orang yang sangat keras kalau orang pakai celana dianggap kita menyerupai orang orang Belanda. Akan tapi sekarang Islam banyak di Belanda. Orang Belanda yang Islam juga pakai celana. Celana. Loh, gimana ini <laughs> gitu. kita? Berarti hanya, Jadi sederhana kalau seperti itu. Sebab di, di Belanda sana nggak ada orang pakai sarung. Jadi orang muslim di Belanda yang jumlahnya ribuan semuanya pakai celana. Celana. Berarti bukan kekhususan Berarti nggak ada masalah kalau pakai celana. Kalau ada aturan pondok itu masalah lain. Nah, ini. Tapi sebagian orang keras, oh pakai celana. Orang Belanda pakai celana semuanya muslim tuh. Bahkan walinya pun pakai celana. Akankah kita katakan mereka menyerupai semuanya? Enggak, karena celana itu adalah budaya masyarakat sa sana. Celananya begitu. Bahkan di mana New Zealand laki-laki nggak pakai rok. Nah, itu ada model. Ada ada model gitu. Ada. Jadi kita harus bisa memilah, tidak serta-merta kita katakan, ngikuti, ngikuti. Nah, ya ini menjadi ciri khas. Kalau biasanya ciri khas itu adalah perayaan dibarengi dengan perayaan, model-model ngikuti ulang tahun dengan cara yang aneh-aneh di dalam balonnya ada diletuskan ini ada nama-namanya tak tahu nanti disco sama ini kan dari itu sudah gak bener itu yaitu tasyabuh bikau fahuwa minhum kalau kelosan masalah berpakaian dan sebagainya, kita bisa kembalikan pakaian ini di sana sebagai pakaian apa sih? Tanyakan model pakaian yang selama ini kita pakai di negeri itu jadi apa? Nah kalau di negeri itu tidak menjadi ciri khasnya orang kafir ya wajar nggak ada masalah kita pakai. Itu. Jadi jangan terburu-buru juga. Kita menilai orang itu ya ada sebagian orang sebetulnya berangkat dari dari kalau ada ini kaidah ya kita sambung dengan syariat Nabi Muhammad dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan terbentuk secara otomatis kita akan menyenangi baju yang sangat disenangi Nabi kita ingin cara yang disenangi Nabi pergaulan yang disenangi Nabi ini itu adalah benteng yang luar biasa sehingga kita tidak akan sempat niru siapapun tapi di saat kita tidak ada figur tidak ada contoh sehingga kita mencontoh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kadang di saat kita mencontoh selain Nabi, bisa saja itu dilarang oleh Nabi SAW. Termasuk perayaan-perayaan yang selama ini dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Padahal itu bukan perayaan kita. Dengan cara yang seperti mereka. Itu tasyabbaha biqaumin. Sehingga di dalam bab Valentin kita akan selalu menghadirkan man tasyabbaha biqaumin fahuminhu. Kemudian mengikuti kita tuh kadang-kadang. Mengikuti cara hidup mereka ini yang berbahaya. Ya karena hebatnya propaganda yang mereka suarakan di beberapa media propaganda untuk ngikuti mereka, ngikuti mereka, mereka mulai cari berpakaian, pesta, sampai tadi pernikahan yang ditanyakan ya tidak pernah ngikuti aturan yang diajarkan oleh ulama-ulama dan Nabi Muhammad SAW ngikuti tetangganya begitu meriah taman yang ada meriah la tattabi'anna sadana alladhina min qablihum shibran bi shibrin dhira'an bi hatta la takhalu fi hujri dabbin la takhaltumuh modelnya umat Islam ini yang lemah dan kelihatannya yang paling lemah itu ya model-model kita Bangsa kita ini lemah. Umat Islam seharusnya kuat. Kita tuh gampang niru. Jadi cara nirunya itu perlahan, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai masuk lubang biawak pun kata Rasulullah akan diikuti lihat. Dan dananya niru orang orang barat sana padahal model kuliah nggak sesuai hidungnya juga beda sehingga malah jadi kayak berdan ini nggak nggak mikir loh sangat aneh ini dia pakai dandan begitu sudah sangat nggak cocok sudah kalau kita ketemu di kelas, di WC, sudah jerit kita ada jin masuk kamar. Cuman ya begitulah aneh manusia itu lihat. Nggak pantas buat dia. Nggak cocok buat dia. Tapi la tatabi aneh sampai Allah dakhalu bi fujri dabbin la dakhaltum. Masuklah bang biawa akan masuk. Begitulah akan mengikuti dan mengikuti mengikuti. Nah ini. La tatabi anna tidak shibran bi shibrin sedikit demi sedikit. Kita akan terbawa itu. Digambarkan oleh Nabi ngikuti orang lain. Budaya-budaya kafir. Budaya orang yang tidak kenal Allah diikuti perlahan demi perlahan. Dan begitulah budaya anak kita. Dan lihat, hanya kita ini yang mudah ikut-ikutan. Coba. Di Cina ada Imlek, ya kan? Karena orang Ci, Cina. Tidak pernah di Cina itu pengen merayakan acara tahun baru Hijriah. Bahkan tahun baru Masehi pun tidak semua masyarakat Cina mengadakan. Karena apa? Mereka punya budaya sendiri, nggak mau ikut-ikutan. Di Amerika ya adanya tahun baru hi, tahun baru masa masa nggak pernah ada pengen ngadakan tahun baru hijriah. Hanya kita saja yang ikut-ikutan lihat. Semuanya ikutlah. Udah ini besok tahun baru ini, besok tahun baru ini, besok tahun baru ini. Kita ini yang paling mudah ikut-ikutan coba kita ke negeri-negeri yang lain sana nggak mau ikut-ikutan. Biarpun di negeri Arab yang namanya tahun baru Hijriah juga marah tidak kalah maraknya dengan dengan negeri-negeri lain tapi tidak pernah orang itu ikut-ikutan di Jepang nggak ada tahun baru bahkan mungkin tahun baru Masehi juga tidak ada di sebagian masyarakat mereka punya tahun baru sendiri tapi kalau kita diambil semuanya lihat Imlek ikut tahun baru Masehi ikut tahun baru Hijriah tidur lawan ini ini kan kelemahan kita ini coba diperhatikan di negeri-negeri kafir sana nggak pernah ada pengen yuk kita ikut biar tambah banyak hari bahagia kita. Kita tambah, kita liburkan tahun baru hijriah ya agar pegawai bisa rehat lah. Nggak ada begitu. Tapi kita, wah ada tahun ini, ini, ini, ini banyak liburnya makanya kantornya banyak. Hmm, ini ini model-model kita harus punya pendirian. Jadi atas syabah, syabbah, tasyabuh bikaumin tersebut rijal binisa, menyerupai laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki adalah haram menjadikan dikutuk. Seorang perempuan laki-laki, ada sebagian laki-laki mohon maaf memang cara berjalannya seperti itu. oleh begitu gayanya lemes kayak perempuan ada. Itu tidak. Tapi yang dimain-mainkan, yang melemes-lemeskan diri. Semoga Allah berikan bimbingan dan hidayah. Tapi kalau tidak dapat hidayah, subhanallah. Perempuan aja tidak kayak begitu gayanya. Perempuan kalau kamu biasa, tapi kalau sudah itu yang tasyabuh itu, waduh gayanya melebihi perempuan itu. Kemana-mana, ke cermin, kemana, tangannya tuh, lenggok-lenggoknya tuh, bikin ah, pusing ya. Kasihan, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Perempuan tidak bisa begitu, perempuan kita menemukan wanita biasa-biasa saja. Tapi ini yang nyerupai ini, waduh, gayanya, melenggok-lenggoknya, tolehnya tuh, bikin pusing orang. kita berikan doa untuk mereka. Semoga Allah berikan petunjuk dan bimbingan. Dari dandanan yang merupakan dandanan ini dandanan yang khusus bagi kaum wanita. Siapapun yang pakai akan dibilang perempuan. Maka itu haram digunakan oleh kaum laki-laki. Begitu juga kaum wanita jika menggunakan pakaian kalau pakaian itu ditaruh di pinggir jalan pakaian siapa pasti dibilang pakaian laki-laki maka itu haram dipakai. Pokoknya oh, itu kok idahnya? Jangan di saat dipakai, sebab sekarang memang zaman-zaman kabur, bukan matanya tok yang kabur. Sak yang pakai kabur ya nih. Mau sekarang lo baju tidur dipakai di pinggir jalan kan ada. Jadi memang ini zaman kabur, bukan mata tok yang kabur. Jadi ukurannya adalah tolong baju itu taruh di pinggir jalan. Orang bilang baju apa ini? Kalau ini bilang baju perempuan dipakai laki-laki haram. Kalau ini dibilang oh ini baju laki-laki dipakai perempuan haram. Itu kaidahnya selesai. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah ditaruh di situ semua orang bilang oh ini baju laki-laki. Berarti apa? Khusus kaum laki lagi dipakai perempuan haruman bahabi. Al hati minar nisa minar nisa bir birsal dan hati-hati ini. Kita didik anak-anak kita untuk wajar, untuk benar. Yang perempuan ya perempu, perempuan. Yang laki-laki ya laki, laki. Jangan laki-laki diajari pakai rok. Ajar Ini dan haram hukumnya.